Demikian pula dari kalangan aklaniyahnya, rasionalisnya, maupun dari kalangan khawarij, maupun dari, maupun dari kalangan syiah, rafidah, maupun dari kalangan apapun kelompok sesat, sami wala haraj, sebutkan semau kalian, semuanya sama. Dalilnya adalah jidal. Hujah mereka adalah jidal fala tatashabbahu bihim.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 Ain Allah, mata Allah. Fainnaka bi'ayunina, kata Allah. Engkau di bawah pengawasan mata-mata kami. Apa maknanya mata? Ma'ruf. Dikenal maknanya. Wal yad. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa tangan? Ma'ruf. Dikenal sejak zaman salaf sampai hari ini.